Baik. Coba santri yang masih di luar segera masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin. Ikhwani Azza wa jami'an Kita lanjutkan insyaallah daras kita sampai dalam pembahasan masalah tentang adab bagaimana Nabi kita Muhammad SAW beliau punya akhlak Ahlak beliau adalah Al-Quran dan beliau sebagai kuduatan hasanah sebagai suri teladan yang baik yang wajib bagi setiap muslim setiap al-insan untuk mengambil ahlak beliau Ahlak apakah dalam masalah muamalah akhlak bagaimana di dalam akidah yang benar atau dalam ibadah yang benar maka bagi siapa yang dia mengharapkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat maka hendaklah bagi seorang hamba dan dia mencontoh beliau karena beliau adalah laqad lakum uswatun atau liman kana yarjul yawmal akhir. Sungguh yang telah ada suri teladan yang baik. Nam bagi orang-orang yang mereka mengharapkan <clears throat> Allah taala mengharapkan bertemunya pada hari kiamat maka hendaklah kita semuanya mencontoh beliau kita sampai pada halaman 179 pada cetakan yang ada dalam kitab saya. Naam tayyib ya ikhwan, tafadhal iqra. Imam ya akhwana, tafadhal iqra. Kana Rasulullah. Tayyib. Tafadhal. ويقطع ويقطع الثوب في مهنة أمره وكان أشد حياء أشد حياء من المدراء في حذرها وكان يجيب دعوة دعوة المملوك المرضى ويمشي وحده ويهدف ويهدف ويهدف خلفه ويقبل الهدية ويأخذها ويكافي ويكافئ عليها ولا يأكل الصدقة ولا يجد من من الشقه ما يمنع بطنه ولم يشبع من kursi utara thalathati ayam Iba'at Wakana yang yaqsidu Wakana yang yaqsidu ala batni al hajar Minal al Wakana yang kuru yaqulu Wala hadara wa la ada ta'am qat wa kana yang kuru muttaki'an wa la yaqulu mimma yalihi mimma mimma yalihi wa kana ahabbu wa kana ahabbu إليه اللحم ومن الشاة الكبش ومن ال ومن البقر ومن البقر الدباء ومن السلم الحلي ومن التمر من التمر الأجواد الأجواد أيوة وكان Al-Ajwa Al-Ajwa مرة برد حجارة ومرة كبة صوت طيب وتارة بعيرة وتارة بل بل بلة وتارة حمارا ويمشي مرة راجلا حافلة حافية Hmm. Sedikit lagi. وكان Holas, holas, holas. Sudah sudah cukup insya Allah. Ini agak banyak. Karena Rasulullah SAW ahlaman nasi ini di antara ahlak beliau yang kita harus mencontohnya beliau adalah seorang manusia yang paling santun orang yang paling belas kasih kepada umatnya wa ashanas dan juga beliau enam manusia yang paling dermawan ini wa atafanas dan juga beliau paling lembut manusia yang paling lembut ini bentuknya semuanya pakai isim tafdil ya ahlamun nas wa askhun wa a'tafun ini isim tafdil menunjukkan apa beliau memang paling orang yang paling lemah lembut orang yang paling dermawan orang yang paling santun kepada umatnya walaupun nam takala mungkin umatnya menyakiti hatinya tak kala umatnya melempar ya dengan kotoran-kotoran mungkin onta ataupun yang sejenisnya tetap beliau bersabar beliau yang mengharapkan hidayah kepada kaum tersebut nah demikian <clears throat> wakana yahsaful na'la dan beliau apa yang memperbaiki sandalnya ketika rusak ya sandal terompahnya ketika rusak maka beliau untuk memperbaiki dengan tangannya sendiri usab dan juga beliau apa yang menjahit bajunya ketika ada yang sobek-sobek berusaha mandiri berusaha dengan tangannya untuk menjahitnya dengan sendirian ini ini juga pantas untuk kita contoh ya ketika mungkin baju kita sobek sandal kita sobek enam juga mungkin menghemat ya menghemat biaya ke usah ke para penjahit-penjahit nah ketika ada waktu luangkan untuk mungkin sedikit ya apa yang sobek nggak usah datang ke penjahit-penjahit cuma sedikit paling masang kancing misalnya ya masang kancing nggak usah ke tukang penjahit nggak usah cuma sekedar masang jahit kalau ada kemampuan kita memang mampu ya sudah kita kerjakan sendiri masang kancing kecuali memang sulit yang ini butuh keahlian kita nggak mampu maka serahkan kepada ahlinya mungkin membuat jubah misalnya kita nggak bisa ya sudah serahkan ke ahlinya para tukang-tukang jahit ketika kita mampu melihat kondisinya oh seperti ini kerusakannya sudah nah, nah maka di sini adalah kita untuk sendiri wayah damu, fimih nati ahlihi dan beliau juga nah, membantu di dalam profesi sang istrinya Nam ahlihi istrinya, keluarganya. Ketika mungkin sang istri profesinya apa? Di rumah ya masak misalnya, nah masak-masak, goreng-goreng. Maka sang suami pun beliau pun membantu sang istrinya. Nam, mungkin sang istrinya apa selain masak mungkin apa di situ ada kerjaan apa ya mungkin apa ya Hah? Nyuci nyuci baju. Ketika sang suami longgar waktunya daripada tidur terus ya ngantuk jarum tang mentawah itu kan tugasnya istri. Ya tugasnya perempuan nyuci baju, masak. Akhirnya enggak peduli dengan istrinya. Mentang-mentang tugasnya istri padahal dia banyak waktu ngorok terus. Maka suami yang baik nah mencontoh rasulnya adalah membantu profesinya sang istrinya. Apakah memasak, apakah mencuci baju, ataukah mungkin menyapu halaman? Nah ini, ini enam yang beliau lakukan yang sangat pantas untuk kita contoh. Wa kana asadu haya minal udara'i fi hitriha. Dan beliau adalah manusia yang paling malu bahkan melebihi dari seorang gadis pingitan dalam pingitannya ini ini beliau sangat-sangat malu melebihi ya daripada seorang gadis yang dia dipingit nah dalam pingitannya dalam rumah beliau lebih malu <clears throat> wakana yuci yujibu da'watal mamlu dan beliau senantiasa untuk mengijabai undangan para hamba sahaya undangan-undangan orang-orang yang mungkin dianggap rendah kalau dia memang rendah ini ketika ada undangan makan beliau apa mendatanginya enggak membeda-bedakan apakah orang miskin ataukah orang kaya ataukah orang sedang ataukah orang-orang yang berdarah biru atau orang-orang yang pribumi enam maka beliau enggak membedakan ini beliau mendatangi undangan tersebut <clears throat> demikian juga mungkin kita yang ketika diundang enggak usah membeda-bedakan orang kaya pikirannya apa Undang makan orang kaya undang pikirannya makan terus enak-enak ini kemungkinan orang kaya orang miskin aduh ini orang miskin mungkin mak makanannya gini-gini yes, akhirnya malas untuk datang jangan demikian nah jangan Demikian contoh ya kita ambil contoh beliau bagaimana senantiasa memenuhi undangan tersebut walaupun hamba sahaya enam orang-orang yang mungkin dianggap rendah. <clears throat> Wa ya'udu al dan juga beliau senantiasa mengunjungi orang sakit. Ini ini diantara hakul muslim ya ala muslim situn al khamsun. Diantara hak muslim ketika sakit maka kita mengunjunginya. Nah, mengunjunginya. Ini selama muslim. Lebih-lebih ketika muslimnya adalah ada hubungan yang harus dijaga silaturahim dalam hal ini. Maka lebih wajib lagi. Ya. Namun lebih wajib daripada seorang muslim yang muslim sekedar muslim enggak ada hubungan kekerabatan, enggak ada. Ini ketika ada kekerabatan, mungkin adik kita misalnya, atau mungkin keponakan kita misalnya, atau mungkin paman kita misalnya sakit. Nah, di sini enam bagi kerabatnya hukumnya wajib untuk dia mengunjunginya. Adapun misalnya secara global ziarah ya berkunjung orang sakit mungkin kita dengan kita yang enggak ada kekerabatan ini fardu kifayah. Nah, ini ini hukumnya ada dua. Yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin melihat kondisinya siapa yang sakit. 6. Hakul muslim muslim ini hukumnya kifayah tapi ketika yang sakit adalah orang yang ada kekerabatan dengan kita maka hukumnya fardu ain untuk dilaksanakan. Wayam wahdah dan juga beliau berjalan dalam keadaan bersendirian ini, ini beliau seorang pemimpin, ya, seorang apa? Orang yang paling utama, yang keutamaannya melebihi para malaikat. Nah, beliau berjalan sendiri tanpa ada pengawal-pengawal, tidak seperti zaman sekarang. Bagaimana pemimpin-pemimpin sekarang, pemimpin negara, pemimpin provinsi atau bupat, kabupaten, ini ada pengawalnya, lengkap ya sebelum didatangi tempatnya maka tempat itu diamankan dulu oleh para pengawal-pengawalnya dari pihak-pihak kepolisian diamankan terlebih dahulu jangan sampai ada hal-hal yang bisa membahayakan ini kalau zaman sekarang 6 dan pengawalan sangat ketat wa yurdifu khalfahu dan juga beliau bagaimana ya ketika apa yurdif yakni membonseng membonceng jadi enggak sombong enggak merasa malu seorang pemimpin biasanya kalau membonceng mungkin rakyatnya membonceng orang rendahan malu ini seorang pemimpin biasanya seperti itu jarang ya seorang presiden misalnya dia naik motor boncengan dengan rakyat jelata ada enggak mungkin enggak ada ya mungkin enggak ada tapi yang dia nam bonseng adalah orang-orang orang-orang yang utama. Nam. Beliau tidak demikian. Tapi kita tidak demikian. Beliau membonseng, ya di sini pernah Mu'ad bin Jabal nam mengajarkan sebuah masalah akidah ketika apa mengajarkan masalah tauhid ya Mu'ad ya hal tadri ma haqqullah Nam alal ibad. Ini adalah dalam keadaan muat digonceng oleh rasulnya. Diajari masalah akidah yang benar. Wayak yaqbalul hadiah dan beliau orang yang menerima hadiah. Menerima hadiah. Wayakuluha dan makan hadiah tersebut. Mungkin dikasih ya sayuran apa dikasih apa roti sebagai hadiah maka beliau memakannya wa yukafi'u 'alaiha dan beliau membalasnya atas hadiah tersebut yang sepadan ini apa yang beliau lakukan Nah, ketika kita mampu mampu untuk membalasnya yang sesuai maka lakukan. Ketika nggak mampu, nggak ada, cukup ya mendoakan kepada orang yang memberikan hadiah tersebut. Kita diberi hadiah pakai ya bingkisan sangat mewah isinya. Ada sarung, ada jubah, ada emas, masya Allah. Nah, maka kita mau membalasnya yang sepadan nggak bisa, nggak nggak bisa. Cukup bagi kita kalau kita nggak mampu, nam sudah mendoakan kebaikan bagi orang tersebut. <clears throat> Wa yukafi'u wa yukafi'u 'alaiha wala yakulu sedekah dan beliau tidak memakan barang sedekah barang sedekah kenapa beliau enggak mau memakan barang sedekah nam yakni ahlul bait diharamkan untuk memakan barang sedekah karena barang sedekah terangkan oleh para ulama karena barang-barang ini adalah termasuk apa wasihunas kotoran-kotoran manusia. Ini. Jadi orang-orang kaya, mungkin para pedagang-pedagang, ya para petani-petani dan sebagainya, tak kala mereka datang, ya, untuk membayar zakatnya dalam rangka untuk tazkiyah, ya, di amwal untuk membersihkan harta-hartanya yang tercampur dengan barang-barang mungkin subhat atau mungkin barang haram yang ia tidak dipahami, yang ia tidak dimengerti. Maka caranya membersihkan barang-barang tersebut dengan cara membayar zakatnya. Ini diantara tujuan enam adanya zakat untuk membersihkan apa yang membersihkan barang-barangnya, hartanya yang harus ia bersihkan. Nah, di sini karena memang ya kotoran di sini diharamkan bagi ahlul bait nam dari Bani Hashimiyah nam atau Abdul Muthalib maka di sini nggak boleh untuk makan barang sedekah berbeda dengan hadiah ini diperbolehkan tidak diharamkan untuk ahlul bait wala yasidu minat taqal dan tidak mendapatkan dari sebuah kurma yang paling jelek Mayam mayamla'u nahu memenuhi perutnya ketika beliau lapar ya ketika mungkin beliau sangat lapar nggak ada apa-apa bahkan kurma yang paling jelek pun beliau nggak mendapatkannya untuk mengisi perutnya untuk mengisi perutnya kalau sekarang masya Allah ya makmur zaman sekarang nggak ada orang kelaparan di sini di Indonesia khususnya. Kalau alam mungkin di negeri-negeri yang lainnya, nam seperti negeri-negeri apa <clears throat> di Ethiopia, ya kita nggak tahu ada nggak yang kelaparan, mati kelaparan? Ada mam? Mungkin ada. Nah sekarang di sini kita di Indonesia, masya Allah, ya alhamdulillah makmur, hijau royo royo, sayuran pun banyak melimpah panen ya singkong dan sebagainya banyak melimpah. Nah, di sini beliau mau makan nggak ada apa-apa. Walaupun kurma yang paling selek nggak ada. Walayas min hubsin beri salah satu ayamin tibaan. Dan beliau nam nggak kenyang dari sebuah roti. Iya, ini selama tiga hari berturut-turut. Ini beliau wa kana ya'sibu ala batnihi al-hajar min dan beliau tak kala merasa kelaparan maka beliau caranya adalah dengan cara mengganjal atas perutnya nam dengan batu ini minal su ketika beliau adanya rasa lapar enggak ada nam ini enggak ada itu walaupun kurma pun enggak ada yang paling jelek enggak ada maka beliau caranya mengganjal perutnya dengan batu wa kana yakulu ma hadar wa ma aba ta'aman qat dan beliau memakan apa-apa yang telah dihidangkan yang telah dihadirkan dari sebuah makanan ini wa ma aba ta'aman qat dan beliau sama sekali tidak mencela makanan tersebut ini beliau ketika dihidangkan suatu makanan mungkin ketika bertamu ya atau mungkin ketika sang istri menjamu dengan makanan seperti ini dihidangannya di mejanya atau mungkin di lantainya enam maka beliau memakan apa yang dihidangkan sama sekali beliau nggak pernah mencelanya nah ini berbeda dengan kita kaum muslimin ya berbeda dengan kebanyakan kita kecuali orang-orang yang dapat hidayah taufik maka dia akan bisa menjaga mulutnya tapi kebanyakan bahkan mungkin santri-santri ya yang sudah kenal ilmu ini sering mencela mencela makanan ini sangat disayangkan maka diantara praktek ilmu kita ketika apa yang kita dapatkan sebuah makanan sudah kita syukuri walaupun mungkin dengan apa ya dengan nasi dengan tempe saja sudah kita bersyukur, terasa nikmat. 6 ataupun nasi dengan kerupuk sudah kita bersyukur dengan nikmat tersebut enggak usah mencelanya wa kana la yaqul muttaqian wa yaqulu mimma yali dan beliau orang yang tidak memakan dalam keadaan beliau bersandar dan beliau memakan apa-apa yang terdekat ini demikian wa kana ahabbul ta'ami ilaihi al-lahma dan makanan yang beliau paling cintai yang paling beliau sukai adalah daging ini wa min asyati al-qatfa dan juga beliau yang paling apa senangi di antara makanan-makanan yang bersumber dari apa yakni seekor kambing adalah al qat Apa al qat Hah? Apa ini? Apa terjemahnya? Sayapnya. Jadi kambing kaki atasnya. Apa namanya? Paha. Nah ini. Kalau manusia kan ini, ini al qat ya al al-katfu. Ini manusia. Kalau kambing ada katfunya ada enggak? Al-muhim begitu. Ya jadi kaki kemudian atasnya. Ini di sini paha. <clears throat> Wa minal bakul ad-duba. Dan di antara yang beliau cintai dari sebuah bakul sayuran bakul-bakul sayuran yang beliau cintai adalah aduba. Apa coba? Labu. Labu. Taib. Ini yang beliau cintai, yang beliau sukai dari jenis sayuran. Labu. waminal sib dan diantara yang dicelup untuk mencelup ya apa al-khol? Cuka. leni nah, ini. tamrah al-azwah dan di antara kurma yang paling beliau cintai adalah kurma yang masih terbungkus. <clears throat> al-azwah. leni nah, ini. Ini ahlak beliau ya yang disebutkan oleh mualif dalam masalah kehidupan sehari-hari bagaimana beliau ketika berhadapan dengan keluarganya bagaimana berhadapan dengan makanan bagaimana, berhadapan dengan para orang-orang mungkin orang-orang bawahan rakyat jelata bagaimana, beliau bisa bergaul. Taib. Allah alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. tafadzalu habitakumullah